Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mi'irul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Kita akan bahas tentang penjelasan lebih rinci berkenaan dengan mafasid syariah dampak negatif secara syariat yang merupakan dampak dari mentakyid membatas-batasi ibadah yang mutlak yang longgar tanpa memperhatikan maksud syari maksud dari syariat yang pertama adalah menyelisih syariat dalam keyakinan Wadhalika dalam hal tersebut anna hadal mukallaf tentu orang ini yang mengkhususkan ibadah yang mutlak pasti labudda pasti meyakini bahasanya malam yang dia khususkan untuk malam tertentu yang dia khususkan untuk salat malam itu lebih afdal daripada malam-malam yang semisal dan bahasanya malam tersebut memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan malam-malam yang lain. Id karena laula seandainya bukan karena adanya keyakinan ini dalam hatinya, tentu lama tidaklah inba'asa al-qalbu. Lama tentu tidak inba'asa al-qalbu hati tergerak untuk mengkhususkan malam tersebut dengan ibadah ini. Kemudian yang kedua menyerupai syariat dalam hukum dan syariatnya. Ya, hal itu anak itian dan mukallaf karena tindakan seorang mukallaf atau tindakan seseorang yang melakukan amal mukoyat, amal yang bersifat spesifik tanpa adanya pembenar secara syar'i fihi di dalamnya terdapat unsur mudahatun menyerupai wa musabahatun dan menyerupai amal syar'i yang muqayyad yang memang telah diletakkan sejak asalnya dalam syariat dalam keadaan muqayyad terikat dengan ketentuan-ketentuan khusus. Kemudian yang ketiga adalah membuka jalan membuka jalan kejelekan. Itqat yufhamu karena bisa dipahami minal ityan bil amalil muqayyadan ketika seorang itu melakukan amal secara mukoyat dipahami dari tindakan seseorang yang melakukan amal secara mukoyat maka bisa dipahami anna warada terdapat dalam syariat ketentuan semacam itu terutama dipahami oleh al-juhal orang-orang yang polos, orang-orang yang bodoh, al-awam orang-orang yang awam. Kalau yang melakukan tindakan takyid mutlak itu adalah orang yang dianggap tokoh di masyarakat, maka ada dampak yang ketiga yaitu orang-orang yang polos, orang-orang yang bodoh akan mengira bahasanya seperti itulah syariat. Syatibi mengatakan, "Tsumma kemudian jika kita telah memahami adanya kelapangan, maka tidak boleh tidak harus ada pertimbangan perkara yang lain. Bahwa ayakuna al amal yaitu tidaklah mengamalkan amal tersebut la yuhim tidaklah menimbulkan kesan at sisa pengkhususan pada waktu tertentu tanpa yang lain atau tempat tertentu tanpa yang lain atau tata cara tertentu tanpa tata cara yang lain demikian juga tidak boleh mengesankan berpindahnya hukum dari istihbab misalnya kepada sunnah atau kepada wajib. maka kita maka eh, maka kita jumpai di sini kita bisa pahami dari kalimat ini bahasanya istihbab itu berbeda dengan sunnah. Dan itu adalah uh, pendapat sebagian ulama' Di antaranya adalah ulama Malikiyah dan Syatibi adalah Malikiyah. Untuk jelasnya. Ya, untuk Malikiyah maka tentang hal yang dianjurkan itu ada istilah raghaib. Kemudian ada sunnah dan ada istilah mustahab. Nah, maka raghaib itu adalah segala sesuatu yang Nabi motivasi orang untuk melakukannya namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya secara terang-terangan. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu adalah ma'amarabihi wa fa'alahu wa dawama alihi. Eh, sunnah dalam istilah malikiyah itu sesuatu yang Nabi perintahkan, Nabi lakukan dan Nabi rutinkan. Maka dia berdasarkan sunnah fi'liyah dan kauliyah. Ya, sedangkan yang tidak Nabi anjurkan secara khusus namun bisa kita katakan dianjurkan berdasarkan dalil-dalil umum. Ini, yang disebut dengan sebutan mustahab. Ya, maka sesuatu yang Nabi anjurkan, Nabi lakukan, Nabi rutinkan, ah, itu sunnah. Semisal sholat rawatib. <clears throat> ya, kemudian namun apa yang Nabi lakukan namun tidak Nabi rutinkan mandub dicontohkan dengan sholat duha. Adapun yang dianjurkan dengan dalil umum namun tidak e, tidak di e, tidak ada nas secara khusus maka semacam memperbanyak sholat sunnah mutlak dan sebagainya itu disebut uh, disebut mustahab. Ya, maka ketika orang mau melakukan takyid dalam dataran amal, ya, tentu melakukan amal mutlak itu di dataran praktek harus mukoyat. Nah, pastinya mukoyat sebagaimana eh, pernah kita contohkan perintah untuk baca Al-Qur'an mutlak setiap waktu. Waktunya longgar bebas. Di dataran praktek jadinya mukoyat. Ada orang yang eh, baca Qur'annya setiap badal maghrib. Ada yang setiap habis maghrib dan habis subuh misalnya. Maka jadinya di dataran praktek mukoyat. Nah, di sini dikatakan Syatibi maka ketika orang itu menimbang bahasanya perintah mutlak itu berarti memberikan kelapangan, maka di dataran praktek tidak boleh ada kesan. Layuhim. Tidak boleh memberikan kesan. Ini adalah ada taksis pengistimewaan terhadap waktu atau tempat atau tata cara. Demikian juga tidak boleh menimbulkan kesan berpindahnya hukum dari satu hal yang istihbab dianjurkan baca Al-Quran begitu saja. Jangan sampai ada kesan oh, dianjurkan untuk baca Quran setiap habis maghrib. Ini dianggap ada tuntunan dari syariat untuk uh, untuk kemudian secara khusus eh, menganjurkan baca Quran badal maghrib. Maka tidak boleh ada kesan-kesan tidak boleh ada hal yang menimbulkan kesan semacam itu. Apalagi sampai e, berubah pada derajat wajib. Kemudian yang keempat adalah menyelisih praktek salafus saleh. Di mana mereka meninggalkan sejumlah ibadah nadbiyah, ibadah yang dianjurkan karena khawatir masyarakat meyakini kalau itu satu hal yang wajib sebagaimana sahih dari sebagian salaf yaitu sebagian sahabat yang tidak melaksanakan tidak menyembelih hewan kurban karena khawatir masyarakat dan banyak orang meyakini kalau itu wajib. Sedangkan hadal mukalab orang ini tatkala dia mentakit membatasi ibadah yang lapang, auhamad dia memberikan kesan berpindahnya hukum dari lapang dan mutlak menjadi sempit dan at-taqyid. Jadi sempit dan terikat. Tentang sabata amba'dihim ba'dihim, ba'dihim itu diantaranya adalah uh, diantaranya adalah Umar uh, Abu Bakar dan Umar. Ya tepatnya ba'dim itu dari Abu Bakar, Umar dan Abu Mas'ud. Tiga sahabat Nabi. Diriatkan oleh Abdul Razak dan Bayhaqi dari Abu Suraihah. Beliau mengatakan, Ra'aitu Abu Bakrin wa Umara wa ma yudahyani. Aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih hewan kurban. Kemudian dari Abu Wa'il beliau mengatakan qala Abu Mas'ud Al-Ansari sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan ini la'adaul adha sungguh aku tinggalkan kegiatan menyembelih hewan kurban wa la musirun padahal sungguh aku rangkaya makhafata ayyara ayyara jirani annahu hatmun alayya karena aku khawatir para tetanggaku berpandangan bahasanya Eh, menyembelih hewan kurban itu satu hal yang wajib atas diriku. Diatkan oleh Abdul dan Bayhaqi. Maka ada eh, valid dari tiga sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Abu Abu Mas'ud Al-Ansari, bukan Ibnu Mas'ud, namun Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau-beliau tidak menyembelih hewan kurban. Dan uh, uh, sebabnya adalah karena tidak ingin membuat image ya, membuat image kalau menyembelih hewan kurban satu hal yang wajib. Ya, ketika orang sekelas beliau-beliau, sahabat Nabi yang mulia, dalam keadaan mampu dan tidak menyembelih hewan kurban, maka masyarakat faham, oh ini tidak harus. Bukan sebuah keharusan dan bukan satu hal yang wajib bagi orang kaya. Nah, maka lihat fikihnya salaf. Ini fikihnya salaf mereka tinggalkan sebagian amal mendob supaya masyarakat tidak meyakini itu satu hal yang wajib. Ini. Maka ini berkebalikan dengan perbuatan sebagian orang yang iltizam, yang terus menerus E, melakukan amal mandob, amal yang dianjurkan, kalau kita anggap itu dianjurkan, dengan perlakuan-perlakuan khusus, e, sehingga menimbulkan kesan, itu seakan-akan satu hal yang e, sangat-sangat ditekankan, sunnah, atau bahkan sampai derajat wajib. Maka ada satu paket paket zikir yang disebut hizab yang ini di, diwajibkan diharuskan wajib harus dibaca demikian dalam posisi demikian sekali duduk nah, ya, dengan tata cara tertentu misalnya sekali duduk eh, maka dan di dipatenkan ini satu hal yang wajib dan harus. Kemudian dampak yang kelima, melanggar syariat dengan membatasi apa yang dimutlakan oleh syariat, yang dilonggarkan oleh syariat tanpa dalil. Karena kaidah kuliah dalam mengerjakan matlubat asyariyah apa yang diperintahkan oleh syariat adalah mengikuti perintah syariat dalam mutlak dan muqayyadnya. Maka orang yang iltizam, orang yang mengikat mengikatkan diri dengan batasan-batasan dengan kriteria atau ketentuan-ketentuan tersebut telah menyelisih perintah syariat fil amal dalam amal ketika dia takyid dia batasi sesuatu yang dimutlakan oleh syariat yang keenam menolak hadiah dari Allah dan kemudahan dari Allah karena Allah taala telah meng, telah ahda telah menghadiahkan untuk manusia dalam agama ini kemudahan dan kemudahan. Sedangkan orang yang mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dibuat-buat sendiri, ini adalah yusbih mirip dengan orang yang tidak mau menerima hadiah Allah. Wadhalika keadaan tersebut yudahi serupa dengan penolakan hadiah kepada orang yang pengembalian hadiah kepada orang yang memberikannya. Dan ini satu hal yang tidak layak dilakukan oleh budak kepada tuannya, maka bagaimanakah maka bagaimana mungkin layak dengan seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang ketujuh, annahu terkadang yufti mengantarkan fil ma'al di kemudian hari ya, pada dampak terlantarnya hal-hal yang lebih ditekankan menurut syariat. Wadhalika hal tersebut anahada taqyid Bahasanya pembatasan ini oh, boleh jadi ala berujung pada sebagian orang ilal wuku terjatuh dalam taksir ketidaksempurnaan dan ajiz bahkan tidak mampu sama sekali untuk melakukan sesuatu yang lebih utama dan yang lebih ditekankan dalam syariat. Dan padahal sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang puasanya Nabi Dawud Beliau puasa sehari dan tidak puasa sehari namun walaya firu ida laka namun tidak pernah lari ketika berjumpa dengan musuh atau orang kafir maka lihat ya, beliau memuji puasa Dawud itu dengan pujian yang bersarat ya sebagaimana Nabi Dawud puasa tersebut tidak menghalangi beliau dalam melakukan amal yang lebih utama yaitu jihad melawan orang kafir. Maka kata-kata layafiru idalaqa tambihan itu adalah isyarat bahasanya puasa itu tidaklah melemahkan Nabi Dawud dari untuk berjumpa dan menghadapi musuh. kalau seandainya beliau lemah fisiknya, maka beliau akan lari dan meninggalkan jihad. Fimawatin di tempat-tempat yang ditekankan untuk sabar menghadapi musuh disebabkan lemahnya fisik. Ya, maka perkara yang masuk, maka perkara yang ditentukan, ditentukan menurut syariat itu perkara yang mustahab menurut syariat itu mustahab dengan syarat tidak menyebabkan hal yang lebih utama terlantar. Ya, maka jika mentakit sesuatu yang mutlak, ya, mentakit sesuatu yang mutlak eh, itu menyebabkan terlantarnya hal-hal yang lebih utama maka itu eh, satu hal yang tidak dibenarkan jika takyatnya itu berasal dari syariat saja tidak boleh apalagi takyatnya berasal dari diri sendiri ya, dengan bahasa yang lain orang itu tidak boleh terlalu kaku dengan jadwal dan schedule yang dia buat sendiri. Dia takyid dirinya, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini. Eh, kok ternyata ada hal yang lebih afdol untuk dilakukan. Boleh jadi ada yang lebih afdol yang perlu dia lakukan yaitu bertentangan dengan jadwal dan agenda, agenda hariannya. Maka jangan dia kaku dengan jadwal agenda hariannya. Ada yang lebih afdol boleh jadi membesuk orang yang sakit, mendatangi walimah dan sebagainya, maka tak, e, maka agenda harian yang dia buat jangan kemudian membuat dia terpenjara. Menimbang apalagi itu agenda itu dibuat sendiri itu kan takyid sendiri. Itu takyid sendiri. Maka sebagaimana orang Uh, kemudian merutinkan untuk baca Al-Quran setiap batal maghrib, setiap selesai maghrib, Ya, namun ketika ada kondisi yang khusus ya tidak harus dia ya, ma, eh, kemudian kaku di situ. Ya, kalau kaku di situ kemudian menyebabkan terlantarnya sesuatu yang lebih ditekankan menurut syariat maka jadinya satu hal yang tidak benar. Wakil dan disampaikan pada Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, Anda jarang-jarang puasa. Maka kata beliau, sungguh jika puasa itu menyibukkanku sehingga aku kurang dalam membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran lebih aku cintai daripada puasa. Ya, maka masing-masing orang punya kecenderungan amal sunnah yang beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan tidaknya orang itu memaksimalkan apa yang jadi kecenderung apa yang jadi kecenderungannya. Ibn Mas'ud melihat dirinya cenderung pada baca Al-Quran. Kurang dari puasa. Oleh karena itu, maka dan ketika beliau puasa, karena kondisi lapar maka baca Qurannya tidak seintens kalau tidak dalam kondisi puasa. Padahal kecondongan hati beliau adalah baca Al-Quran. Maka untuk beliau baca Al-Quran itu yang lebih baik. Karena beliau lebih khusyuk, lebih menikmati, ya, lebih bisa merasakan nikmatnya dibandingkan puasa. Dan masing-masing orang berbeda, di manakah dia menemukan hatinya. Masing-masing orang itu dia menemukan hatinya dalam amal apa itu beda-beda. Nah Ibnu Mas'ud menemukan hatinya di amal membaca Al-Quran. Dibandingkan amal puasa sunnah. Maka untuk untuk orang seperti Ibnu Mas'ud baca Al-Quran lebih afdal. Baca Al-Quran lebih afdal. Dan jika dia puasa maka baca Al-Qurannya tidak seintens kalau dia tidak puasa. Maka amal baca puasa untuk orang seperti Ibnu Mas'ud itu kurang afdal. Maka tidak boleh amal yang kurang afdal menyebabkan terlantarnya amal yang lebih afdal. Oleh karena itu maka Imam Malik memakruhkan begadangan semalam suntuk. Meskipun itu untuk sholat malam. Waqal Imam Malik mengatakan la'allahu yusbihu maghluban. Karena boleh jadi di pagi hari dia kalah dengan matanya. Akhirnya nanti subuh tidak bisa buka mata. Kenapa? Karena dia mulai dari isya sampai sahur. Nanti pas subuhnya, pas adan, itu pas tidak kuat-kuatnya untuk melek. Sudah dimelek melek kan tetap merem. Nih. Maka kemudian beliau mengatakan, Wafi Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun. Ada pada di Rasulullah keteladanan. Dan Rasul itu tidak pernah begadangan semalam suntuk untuk qiyamul lail. Untuk sholat, ya, untuk sholat malam. Nih. Rasul itu begadangan suntuk untuk ibadah hanya di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Dan itu bukan dan itu tidak seluruhnya habis untuk qiyamul lail. Namun habis untuk uh, e, salat dan yang lainnya. Sehingga kalau apakah Nabi itu pernah di salat malam semalam suntuk? Jawabannya tidak. Karena Nabi begadangan di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dan itu tidak hanya khusus untuk Qiyamul Lail non qiyamul lail dan yang lain qiyamul lail baca Quran dan sebagainya. Semakala kemudian Imam Malik mengatakan labak sabihi maka orang itu uh, tidaklah mengapa orang itu sholat malam selama tidak membahayakan sholat subuhnya. Kalau orang sholat malam membahayakan sholat subuhnya maka tidak boleh. Waqad dan terdapat tentang keutamaan puasa Arafah dia menghapus dosa selama dua tahun. Namun tidak puasa saat hari Arafah bagi jamaah haji itu lebih afdol. Kenapa? Li'annahu kuwatun karena itu lebih kuat untuk melaksanakan kegiatan hukuf dan doa yang sangat dianjurkan saat mereka wukuf di Arafah. Kemudian yang kedelapan dikhawatirkan terjadinya an-nufrah. Ketidaksukaan terhadap amal yang menjadi komitmennya dan karahiyah dan benci dengannya. Wadhalika anna hadal amal al-multazam karena amal yang dikontiniukan ini qad sungguh furida diwajibkan annahu min jinsi atau qad furida sungguh diandaikan adalah dia sejenis amal yang menyusahkan jiwa jika kontinu dilakukan. Fatadkhulu maka masuklah pada dirinya al masaqah kesusahan. Buktinya tidaklah dekat min waktil amal dari waktu untuk beramal kecuali jiwanya itu tasmaizu tidak menyukainya tidak nyaman kenapa ini hampir tiba waktu melakukan amal yang berat tersebut watawatu sehingga jiwanya berangan-angan atau berkeinginan seandainya dia tidak beramal atau berangan-angan seandainya dia tidak terikat dirinya mengikatkan diri dengan amal tersebut Ya, maka e, karena kecenderungan masing-masing orang itu beda, maka amal yang maka takyid dalam bentuk takyid buatan sendiri, iltizam dengan satu takyid tertentu, pembatasan tertentu, itu boleh jadi ya, amal yang dia ya, dia batasi itu sendiri bukanlah amal yang dia sukai yang hatinya cenderung padanya. Ya, karena masing-masing orang itu beda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa kemudian dibuat seragam semuanya e, merasakan nikmat berzikir e, seribu kali misalnya. Tidak mesti ada orang yang merasakan nikmat dalam kalimat-kalimat zikir yang banyak, ada yang merasakan menemukan hatinya dalam baca Al-Quran, ada yang menemukan hatinya dengan puasa ada yang menemukan hatinya di sedekah dan yang lain. Nah, boleh jadi seorang itu ikut satu tarekat. Maka nanti akan ada dia diminta untuk iltizam dengan wirid tertentu. Wirid khas tarekat tersebut. Nih, seribu kali sekali duduk tanpa mengubah posisi tempat duduknya. Nah, misalnya. Padahal dia orang dia dia tidak menemukan hatinya di situ. Maka apa yang terjadi? Ya, maka di sini ada takyidul mutlak. Boleh jadi eh, kalimat-kalimat dikir yang diminta oleh guru tarekatnya, kalimat dikir yang masru' kalimat dikir yang masru' Nih namun ini ada takyid pribadi atau takyid komunitas penyeragaman dari kelompok tarikatnya. Dikirnya dikir yang masuk. Namun dia bukanlah seorang yang menemukan hatinya di situ. Apa dampaknya? Dampaknya makan nufrah. Hatinya tidak nyaman dengan amal itu. Nanti kalau sudah dekat waktunya, nanti dia ada perasaan galau. Ini, misalnya ini seribu kali, sekali duduk tanpa mengubah posisi duduk, itu misalnya setiap habis Isya. Nanti kalau sudah maghrib sudah galau. Nah, nanti kalau sudah maghrib nanti sudah galau. Ya, sehingga jadilah uh, semacam ini ya, menimbulkan nufah Ketidaknyamanan untuk melakukan amal. Dan tidak suka dengan melakukan uh, amal tersebut. Padahal itu bacaan-bacaan zikir yang masuk. Wa ilaha adal makna dan makna ini telah diisyaratkan dalam hadis Aisyah radhiallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan inna hadatina matinun. Sunya agama ini kokoh. Faaughalu fihi birifkin. Maka adalah kalian masuk padanya dengan cara yang lembut. Wala tubghidu li anfusikum ibadatallahi Janganlah kalian buat hati kalian, diri kalian benci dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inal mumbita la ardan qata la dharan abqa. Karena seorang yang sebentar munbitu itu adalah orang yang e, terhenti di tengah jalan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan dia me, e, memaksa karena dia memaksa hewan tunggangannya. Itu al munbitu munbitu itu orang yang e, kendaraannya ontanya itu sudah capek mau dia paksakan. Ya, untanya maunya istirahat dia paksakan. Akhirnya ya e, berangkat. Dan hmm, akhirnya di tengah jalan e, ontanya mau tidak mau mogok. Dia sudah maksimal kemampuannya di situ. Tidak bisa lagi mau dipukuli mau di ini tidak tidak bisa lagi lanjut. Sudah di situ. Hmm. Dan ketika ketika sudah sampai posisi demikian, ini kembali ke normalnya lama. Nah, ini ini bukan karena keletihan semata-mata keletihan. Ini keletihan yang jadi akumulasi. Eh, kata orang Jawa, jeglek. Nah, ini, ini badan dipaksakan ini, sampai akhirnya ini, kata orang Jawa jeglek. Ini, jeglek di sini akhirnya ya jatuh sakit. Ini, maka seandainya dia mau kemudian apa, tidak memaksakan diri, Ya, mungkin dia bisa masih lanjut, sedikit-sedikit masih lanjut. Karena kemarin dia paksakan, akhirnya jatuh sakit. Sakitnya sebulan sendiri. Nah, maka semuanya jadi kacau semua. Nah, maka demikian juga onta ini. Onta ini sebenarnya sudah merasa perlu istirahat. Dia minta istirahat, tidak di oke sama eh, orang yang menungganginya. Pokoknya orang menungganginya, pokoknya harus sampai targetnya harus sampai sana. Ya, hari sekian jam sekian, maka terus dipaksa. Akhirnya capek itu akumulasi pada diri si onta ini akhirnya dia jatuh sakit. Ini sudah lagi tidak bisa di, dipergunakan. Maka al tuh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la dan kata Tidak ada tanah yang bisa dia lalui. Ini target perjalanan tidak tidak tercapai. La ardan kotak. Terjemah bebasnya, target perjalanan tidak tercapai. Demikian juga wala dhahran abqa. Dhahran ini kendaraan berupa hewan. Dan tidak ada kendaraan abqa yang masih eh, yang tersisa untuk dirinya, yang dia sisakan. Dia tidak menyisakan kendaraan untuk dirinya karena kendaraannya yaitu ontanya itu jatuh sakit karena dipaksakan. Namun uh, target perjalanan juga tidak tercapai. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya dia memaksakan diri. Maka janganlah hendaklah kalian dalam beribadah kepada Allah jangan seperti model orang semacam ini. Terlalu memaksakan diri, memforsir, akhirnya mutung, akhirnya jadi membitung ini. airnya jadi futur, namun futur yang tidak bisa balik. Nah, ini jangan kemudian airnya karena terlalu berlebihan, terlalu memaksakan diri, nah, airnya nanti ada titik terbenturnya. Nah, ketemu titik kebentur, futurnya, futur yang tidak bisa balik. Nah, lemesnya, lemes yang tidak bisa sehat-sehat. Nah itu namanya al-mumbittu. Hmm. Maka dalam praktek beragama jangan demikian. Jangan jor-joran. Yang itu terlalu memforsir. Jor-joran yang terlalu memforsir. Kalau dalam bahasa teman-teman jamaah tablik namanya jangan ngejos. Nah. Nah. kalau orang itu ngejos, ya, memforsir diri jor-joran, Nanti futurnya tidak kembali-kembali. Sudah bablas. Ya, nah futur yang sudah tidak bisa kembali itulah al-mumbitu. Maka Nabi katakan fa'auhilu fihi birifkin. Jangan ngejos ini terjemah bebasnya. Jangan ngejos. Kenapa kalau ngejos tu beritu diangfusikum angfusikum ibadat Allah. Itu membuat diri kalian ibadah dan ketaatan kalian kepada Allah itu sesuatu yang kalian benci. Eh, di sini diatkan banyak bayhaqi dalam Sunan Al-Kubra didaifkan oleh Al-Albani di sisilah daifah. namun maknanya benar. Sebelum Al-Albani hadis ini juga di, telah didaifkan oleh Al-Ajluni. Namun bagian awal dari hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Yaitu inna hadatina matinun faauhilu fihi birifkin. Itu yang kalimat itu derajatnya hasan. Ya, inna hadati inna hadatina matinun fa aughilu fihi birifkin itu diat kelimam Ahmad. Namun cuma sampai situ saja. Diat kelimam Ahmad dinilai hasan oleh Al Albani. Tapi kalau utuh panjang itu didaifkan oleh Al Albani. Tapi kalau cuma sampai fa aughilu fihi birifkin itu riat Imam Ahmad dihasankan oleh Al Albani. Tapi kalau sampai fa inal mumbitta la ardan qata wa la dahran abqa itu riwayat Baihaqi dan didaifkan oleh Al Albani aghilu itu maknanya siru fihi birifkin aghilu fihi birifkin itu artinya siru fihi birifkin adalah kalian berjalan dalam praktek agama dengan cara yang lembut ya, cara lembut lembut di sini artinya tidak memaksakan diri, tidak terlalu memporsir. Janganlah kalian bebani diri kalian sesuatu yang di luar kemampuan kalian, akhirnya kalian tidak mampu kemudian malah meninggalkan amal seluruhnya. Tentang hadis ini dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau katakan, Arada bidzalika Nabi maksudkan dengan kalimat ini, hendaknya seorang itu tidaklah membebankan pada dirinya amal-amal agama secara kontras yaitu yang berbeda dengan apa yang jadi kebiasaannya. Jangan melakukan perubahan terlalu kontras. Bal yakunu bi talattufin wa tadrijin. Hendaknya kalau mau mengubah dari apa yang biasa dilakukan, maka itu dengan cara lembut dan bertahap. Fala yang takilu dufatan wahidatan. Maka jangan kemudian berpindah. Di bahasa kita jangan langsung loncat. Ila tarikil aqsa menuju jalan yang paling jauh. Fitabatul dalam mengganti kebiasaannya. Biasanya tidak pernah jarang-jarang puasa sunnah, tiba-tiba langsung puasa Dawud gitu. Tidak pakai kemudian puasa tiga hari setiap bulan atau kemudian puasa Senin Kemis. Ini biasanya cuma puasa Ramadan. Lalu kemudian mendapatkan pencerahan. Semangat, wah mau puasa. Langsung pilihannya langsung pilihannya Yeah puasa Daud. Nah, ini loncatan terlalu jauh. Ini, di luar kebiasaannya. Di luar kebiasaannya. Nah ini yang ini cara semacam ini praktek beragama semacam ini satu hal yang tidak benar. Ini namanya tidak tahu karakter jiwanya. Fa'ina taba'an nufurun. Karena jiwa manusia itu punya tabiat tidak suka, gampang tidak suka. Maka tidaklah mungkin memindah karakter jiwa itu dari hal yang kurang bagus ila syai'an fa syai'an. Kecuali sedikit demi sedikit. Sehingga bisa kemudian terlepas dari kebiasaan dan akhlak yang jelek yang sudah sudah uh, sudah melekat pada dirinya. Siapa yang tidak memperhatikan metode tajrid bertahap dalam uh, dalam mengamalkan agama, maka akhirnya dia tuhil tufatan wahidatan. Dia loncat sekali loncat dengan loncatan yang jauh. Taqa ila halatin tasyuku alaih. Dia langsung berpindah dengan keadaan dan amal yang itu memberatkan dirinya. Maka apa? Tan akisu Yang akan terjadi adalah kebalikannya. Dia tidak akan awet di situ. Dia tidak akan awet di situ. Yang terjadi fayasiru maka mahbuban ingdahu mamkutan. Maka jadilah sesuatu yang dulunya tidak sesuatu yang dulunya dia sukai menjadi sesuatu yang dia benci. Wa makana makruhan ingdahu masruban hanian layan firminhu dan sesuatu yang awalnya dia tidak sukai malah menjadi satu minuman yang nikmat yang tidak pernah yang uh, yang yang minuman yang dia sukai minuman yang nikmat untuk dirinya. Kenapa? Karena tadi dia melakukan loncatan yang ya, terlalu uh, terlalu berlebihan dalam mempraktekkan agama. Maka jadilah dia seperti mumbitta seorang musafir yang memaksa untanya untuk e, terus menerus memaksa untanya untuk melakukan perjalanan e, yang dia inginkan sampai akhirnya di e, unta tersebut karena akumulasi capek dan yang lain akhirnya mentok tidak bisa lagi melakukan melanjutkan perjalanan mau tidak mau kalau dia mau melanjutkan perjalanan, ya dia harus jalan kaki. Karena untanya tidak bisa. Sehingga la'ar dan kota. Maka target perjalanan itu belum dia selesaikan. Namun waladharan abqa kendaraan juga tidak ada yang dia awetkan. Tidak ada yang awet dia miliki. Dia akhirnya dia melanjutkan perjalanan tersebut tanpa ya, tanpa untanya. Nah, janganlah jadi orang yang janganlah jadi orang dalam praktek beragama jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Wakana dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus seseorang dari sahabatnya fibak diambil dalam satu urusan, maka Nabi katakan berilah kabar gembira, jangan membuat orang itu tidak suka, beri kemudahan, jangan membuat sulit. Wahada dan ini adalah larangan untuk taksir membuat kesulitan dan satu hal yang telah maklum bahasanya iltizamul haraj komitmen dengan kesusahan dalam beribadah adalah satu jenis taksir mempersulit diri. Ya, kemudian dampak jelek yang kesembilan adalah khawatir mogok dari beramal dan meninggalkan amal secara total. Dan hal tersebut karena karohiyatul amal, karena ketika orang tidak suka dengan satu amal, maka ini berpulang besar untuk litarki meninggalkan secara total. Sebagaimana karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, fainal innal mumbitta la ardan qata' wa abqa. Ditambah dengan kalimat sebelumnya wala tubghitu ila anfusikum ala ibadata. Maka dua kalimat ini keduanya menunjukkan bahasanya membenci amal dan tidak menyukai amal itu berpeluang besar untuk ingkita, untuk mokok secara total. Wa oleh karena itu Nabi e, contohkan dengan al-mubitta. Al-mubit adalah al-munqati, orang yang terhenti anistifa il masafati untuk mencapai jarak yang dia inginkan. Dan hal ini telah telah Allah sampaikan, telah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid tentang bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani, bid'ah kerahiban, itu dibuat oleh orang-orang Nasrani. Allah komentari tentang bagaimana praktek mereka terhadap bid'ah kerahiban yang mereka buat sendiri, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha maka mereka pun tidak bisa melaksanakannya sebagaimana mestinya ya, mereka bikin pihak bid'ah kerahiban ya, manusia suci tidak boleh nikah harus ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah itu pertama bid'ah yang bid'ahnya dalam bentuk iltizam ini, mengikatkan diri harus begini dan itu buatan sendiri satu hal yang tidak Allah syariatkan. Dan itu satu hal yang sulit. Dampaknya, fama ra'auha haqqari ayatiha. Mereka pun tidak bisa mempraktekannya dengan baik. Malah apa yang terjadi? Yang terjadi malah pendeta ini malah zina. Malah berzina. Satu hal yang lebih jelek daripada apa yang mereka larang ya, punya komitmen nggak menikah, namun akhirnya malah zina. Ya, maka itu namanya fama ra'uha hakori ayatiha. Ini sebabnya apa? Karena iltizam. Ya, iltizam dengan amal yang berat buatan sendiri. dikarang karang sendiri. Kemudian yang terakhir, khawatir masuk dalam kategori berlebihan dalam agama. Karena al ghulu itu adalah mubalaghah berlebihan dalam satu perkara, melampaui batas dalam satu perkara, ila hais masuk ke dalam ruang al-israf berlebihan. Masuk pada hais daerah al-israf berlebihan. Dalil tentang hal firman Allah Azza wa Jalla, baik ahli kitab Janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, alaikum bil qasdi." Hendaklah kalian bersikap pertengahan. oleh Ibnu Majah, Al-Busiri mengatakan sanadnya hasan. Wahatul multazim dan orang yang mengikatkan diri untuk melakukan indan itu, qad farada ala nafsi, maka dia telah mewajibkan dirinya untuk melakukan tasyadud dan sesuatu yang sulit wa ta'annutan dan satu hal yang berat. Padahal beragama yang baik Nabi katakan di hadis yang lain al kosda al kosda tabluhu. Tidaklah kalian pertengahan, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ya, insya Allah kalian akan sampai. Tapi kalau berlebih-lebihan, nah, itu cuma bagus di awal yang tadi istilahnya ngejos, habis itu futur, tidak balik-balik. Nah, kemudian kaidah yang ke-20. Perintah mutlak tidak mungkin bisa dipraktekkan kecuali dengan melakukan muayyan. Satu hal yang tertentu. Ya, perintah mutlak itu tidak mungkin didataran praktek kecuali harus tertentu. Tidak mungkin imtithaluhu melaksanakannya kecuali dengan melakukan hal tertentu. Contohnya tadi, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, ini mutlak. Ya, prakteknya jadi tertentu. Jadinya orang si A setiap habis marib, si B habis subuh, ya, si C habis isya, ya, misalnya. Makna kaidah ini Bahasanya <clears throat> keinginan untuk melaksanakan perintah yang mutlak berupa satu ibadah tertentu semisal qiyamul lail talstalzimu mengharuskan iqa menjatuhkan ibadah tersebut dalam waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, kadar dan bilangan tertentu. Hal itu karena hal yang mutlak layu tasawar tidaklah bisa kita bayangkan terjadinya terjadi secara mutlak kecuali fil adhan dalam benak dan pikiran. Itla wujud lahu karena tidak ada wujudnya fil a'yan di dunia nyata. Karena tidak ada fil wujud di alam nyata yang namanya satu hal yang mutlak. Yang tidak terikat dengan waktu, tempat tertentu itu tidak ada di dunia nyata. Wa inam yakok namun yang yakok jatuhlah atau terjadinya hadal mutlak mutlak ini mata waqa'a kapan dia jatuh dalam bentuk muayyan tertentu. Maka ta'yin bentuk tertentu itu satu hal yang daruratun, satu hal yang pasti. Tidak boleh tidak untuk menjatuhkan perbuatan dan mewujudkannya. Ya, maka ada tertentu dari sisi waktu, tempat, keadaan, dan kadar atau bilangan. Dan tertentunya hal-hal ini Kulu hadihi ini semua bagian dari sebuah keniscayaan dalam ketaatan. Dan dia yaitu waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu adalah perkara-perkara yang ia tawakob tergantung adanya perbuatan ala tahsiliha dengan wujudnya adanya hal-hal di atas. Maka adanya perbuatan itu pasti eh, tergantung dengan adanya waktu tertentu perbuatan itu dilakukan, tempat tertentu perbuatan itu dilakukan dan seterusnya. Misalnya perintah untuk memerdekakan budak dalam firman Allah Ta'ala, fatarur kobatin, merdekakanlah budak. Maka melaksanakan perintah untuk al-i'taq, memerdekakan budak dan dia mutlak, tidaklah mungkin kecuali dengan memerdekakan budak tertentu. Boleh jadi namanya Zaid ataukah Amr. Padahal memerdekakan budak namanya Zaid secara khusus bukanlah satu hal yang dimaksudkan oleh ayat di atas. Wa inna mahasala namun itu terwujud bil wasail karena sarana. Sarana untuk bisa melaksanakan ayat di atas adalah memerdekakan budak A. Karena itulah budak yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, it jadilah sara al-ityan melakukan sesuatu yang mukoyat itu adalah sarana di mana orang tidak bisa menghindar darinya untuk mewujudkan satu hal yang mutlak. Satu perintah yang mutlak. Ya. Bacalah Al-Quran. Nah, maka dalam dataran praktek pasti tertentu. Si A itu bacanya habis ya, habis duhur. Kan tentu. Si B bacanya habis asaan, tertentu jadinya. Dan ini mutlak, mutlak itu bisa boleh di rumah, bisa di bisa di masjid. Ah, si A habis maghrib di rumah, si B ini ya, habis uh, di masjid. Dan itu semua adalah tertentu, tempatnya tertentu, waktunya tertentu. Maka perkara yang mutlak dalam artian tidak terikat dengan ketentuan apapun, itu hanya ada di dunia imajinasi. Di dunia nyata tidak ada. Harus tertentu. Ibn mengatakan Fal hakikatul mutlaqatu maka hakikat mutlak itulah yang wajib. Adapun e, khususul ain kekhususan benda tertentu falaisa wajiban itu bukanlah satu hal yang wajib dan bukanlah satu hal yang diperintahkan. Namun dia adalah salah satu benda yang terwujud dengannya perintah mutlak. Bimanzilah tarik ila Mekah. Seperti jalan menuju Mekah. Wala kos dalil amir tidak ada maksud bagi pemberi perintah. Fi khusus ta'yin. Untuk memberikan eh, penentuan secara khusus. Ini. Maka intinya uh, dalam dataran praktek mutlak tadi harus tertentu. Namun tertentu itu bukanlah satu hal yang wajib dan diperintahkan oleh pemberi perintah. Seperti misalnya pergilah ke Mekah. Itu prakteknya mesti tertentu. Jalan A. Bukan jalan B. Tidak mungkin tidak e, tertentu. Pasti tertentu. Ya, namun itu cuma se, namun kata beliau itu cuma sebagaimana jalan. Biman jelati tariq itu cuma seperti jalan. Jadi artinya tertentu di sini itu adalah babnya bab sarana. Karena tertentunya itu sendiri tidaklah wajib dan tidak diperintahkan. Dia cuma sekedar jadi sarana. Maka dengan ini jelaslah bahasanya kaidah perintah mutlak tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan tertentu itu kembali kepada bab wasail. Itu adalah babnya bab sana. Maka dengan ini tadhar jelaslah faedah kaidah ini. Bahasanya teks-teks yang bersifat umum, al-waridah berkenaan dengan ibadah umum dan mutlak Laisat bukalah semata-mata teks teoritis. Khalia yang kosong dari dampak dari sisi praktik, dari sisi praktis. Namun dia memiliki dalalah hukmiyah, muktabarah. Memiliki kandungan hukum yang diakui dan faedah amal yang mempengaruhi. Yaitu menetapkan disyariatkannya sarana yang mewujudkan ibadah tersebut. Sarana yang muftiah mengantarkan untuk terwujudnya ibadah. Sehingga sarana tersebut satu hal yang diperintahkan syar'an menurut syariat. Walhasil kesimpulannya, anak hadal muayyan bahasa perkara tertentu ini birormi meskipun dia adalah sarana, maka yustarat disyaratkan bolehnya mewujudkan sarana tersebut disyaratkan Allah takunal adilah syariah dalil syariat tidaklah ta'aradat lahu menyinggungnya dengan memerintahkannya atau melarangnya. Adapun dalam kondisi terdapatnya perintah dan larangan dalam perkara tertentu tersebut, fa'ina tahsilahu maka mewujudkannya, mewujudkan sarana tidak lagi hukumnya boleh. Namun hukumnya mengikuti dalil yang ada tentangnya boleh jadi hukumnya dianjurkan maka wajib ataukah haram contohnya Allah syariatkan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berdoa kepadanya dan berzikir mengingatnya dengan syariat mutlak yang umum wa amar dan Allah perintahkan doa dan zikir tersebut dengan perintah mutlak uzkurullaha dzikran katsira Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Allah berfirman, berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan merendah dan suara yang lirih. Fat maka melakukan doa dan zikir di tempat tertentu atau di waktu tertentu dan iktisar mencukupkan diri dengan kadar tertentu adalah adalah bentuk mengikat zikir dan doa. Wahat takjid dan ikatan ini tidaklah ya, tidaklah ditunjukkan oleh dalil umum yang mutlak. Dalil umum dan mutlak di atas tidaklah membenarkan atau menu, e, menunjukkan hal e, menunjukkan hal tersebut secara khusus. E, ya, khusus secara khusus dan spesifik. Dan dalil umum memang tidak mengikat perintah untuk zikir dan berdoa tadi secara khusus. Walakin naha tatanawaluhu akan tetapi dalil umum tadi mencakupnya mencakupnya lima fi hadza taqyid karena memang dalam pembatasan ini terdapat al-qadar al-mustarak titik kesamaan ya. karena tidaklah kalian banyak-banyak berzikir maka zikir ini mutlak mutlak itu bisa ba'da ya, bisa kemudian di rumah, bisa di masjid, bisa di jalan, bisa pas sambil nyetir mobil dan yang lainnya. Ya. dalil umum tadi tidaklah menunjukkan perintah untuk berzikir di rumah secara khusus. Namun dalil umum itu mencakup itu. Namun dalil umum tadi mencakup itu, mencakup zikir di rumah. Kenapa mencakup dikit di rumah? Ya karena ada titik ya, eh, titik kesamaan. Karena dikir di rumah termasuk dari perintah berzikir di semua tempat. Ini termasuk dalam dikir di semua tempat. Kemudian, jika terdapat dalil syar'i menganjurkan hal tertentu semacam dikir dan doa saat hari Arafah di Arafah ataukah dikir dan doa yang disyariatkan saat mengerjakan sholat lima waktu, saat sholat Aid. Ini. Demikian juga uh, saat sholat Jumat atau dikir di tarafain nahar. Tarafain nahar itu pagi petang, dua ujungnya siang, ujung awal dan ujung akhirnya siang. Demikian juga ada dikir atau doa tertentu saat mau makan, saat mau tidur, saat pakai pakaian, masuk masjid, keluar masjid dan semacam itu Jadilah eh, sara dari waswa al khas maka kriteria tertentu ini jadi mustahab dan disyariatkan istibaban anjuran yang lebih dari daripada sekedar anjuran yang bersifat umum dan mutlak. Maka terdapat perintah untuk dikir secara umum. Kemudian terdapat perintah untuk berdikir saat masuk masjid. Maka dikir saat masuk masjid itu dianjurkan lebih dari sekedar anjuran dikir yang bersifat mutlak. Wafimis lihat dalam semisal ini maka yang khas kita atofkan, kita sambungkan kepada al-am. Al-amnya adalah perintah berzikir secara umum. Khasnya anjuran untuk zikir tertentu saat masuk masjid. Sehingga zikir tertentu saat masuk masjid itu masroh itu disyariatkan karena dua alasan. Bil umum karena dalil umum, wal khusus dan karena dalil khusus. Namun jika tidak terdapat dalam kondisi spesifik itu perintah atau larangan, bagia maka tetaplah dia dalam kondisi dengan status mutlak. Boleh dilakukan bi'ai amalin muayyanin dengan melakukan bi'ai fi'lin muayyanin dengan melakukan perbuatan tertentu yang terwujud dengannya ketaatan terhadap perintah yang bersifat mutlak. Maka kaidah ini, kaidah bahasanya dalam dataran praktek perintah mutlak itu pasti muayyan, pasti tertentu. Maka kaidah ini adalah penyempurna dan penjelas kaidah sebelumnya. Yaitu kaidah hukum asal ibadah mutlak adalah lapang. Hai itu di mana inata'ina bahasanya pelaksanaan yang bersifat tertentu itu tidaklah bertolak belakang dengan kelapangan. Ya, yang menjadi maksud perintah mutlak. Kenapa? Kenapa tidak bertentangan? Karena e, pelaksanaan yang bersifat tertentu itu statusnya adalah sarana yang vital. Eh, sarana yang tidak boleh tidak harus ada min ajlil imtisal untuk bisa melaksanakan perintah yang bersifat mutlak. Sehingga tertentu di sini bukanlah satu hal yang dimaksudkan secara zatnya. Karena dia menjadi satu hal yang dimaksudkan dengan niat yang kedua yaitu sarana. Wadhalika dan hal tersebut dari sisi kalau dia mewujudkan al-imtisal ketaatan. Amma ingkan atayin maksudan lidatihi. Adapun jika perkara tertentu, praktek tertentu itu menjadi sesuatu yang dimaksudkan secara zatnya. Wadhalika bitaksisil imtisal yaitu dengan mengkhususkan ketaatan pada waktu tertentu dan tempat tertentu, keadaan dan angka tertentu, maka penentuan ini adalah mingkobili takyid. Adalah bagian dari pembatasan yang tidak dibenarkan. Wahada taqyid dan pembatasan ini kot eh, yunafi boleh jadi bertolak belakang dengan makna tausiah ke lapangan yang ada pada perintah yang bersifat mutlak. Wal farqu baina ta'yin al awal wa ta'yin ats-tsani. Maka apa beda antara praktek tertentu yang itu merupakan sarana yang menjadi sebuah keniscayaan dengan praktek tertentu yang itu merupakan takyid yang terlarang. Apa bedanya? Maka praktek tertentu yang pertama sekedar sarana. Sedangkan praktek tertentu yang tadi termasuk dalam takyid itu satu hal yang menjadi tujuan. minuna maka dari sini kanal awal maka praktek tertentu yang pertama itu terbebas dari niat dan niat yaitu niat ingin tertentu. Namun tidaklah terbebas dari niat untuk al-imtisal melaksanakan ketaatan. Niat yang ada dalam melaksanakan ketaatan. Dampaknya amal tertentu. Amal tertentu tidak diniatkan. Adapun atain asani, adapun takyin atau praktek tertentu jenis yang kedua, maka dia mengandung wala buddha pasti mengandung niat dan niat, yaitu niat tertentu dan keinginan untuk membatasi sesuatu yang mutlak. Dan ini dibangun di atas keyakinan lebih afdolnya eh, amal tertentu tersebut eh, secara zatnya. Dan dia memiliki kekhususan dan keistimewaan. Wayaktarin dan bergandeng bihi ghaliban biasanya dengan komitmen untuk melakukannya dalam bentuk terus-menerus dan berulang-ulang. Kemudian praktek tertentu yang pertama, dikarenakan dia cuma semata-mata sarana, maka layak tawakofu tidak menjadi syarat al-ityanu bihi e, bukalah menjadi satu syarat harus melakukannya. Waktibarihi dan untuk mengakuinya tidak disyaratkan harus punya dalil khas tertentu. Bahkan sandarannya kembali kepada dalil umum dan mutlak dan kembali kepada kaidah malayatimul wajibu ila bifu wa wajib. Sarana untuk mewujudkan hal yang wajib adalah wajib. Adapun praktek tertentu jenis yang kedua karena dia menjadi maksud secara zat maka maka melakukannya dan meng, dan mengakuinya itu memerlukan dalil khusus tertentu. Karena dalil yang umum dan mutlak itu qasir, tidaklah menunjukkan hal tersebut. Wadalika ana dalil al-mutlak karena dalil yang mutlak tidaklah menunjukkan disyariatkannya niat untuk melakukan amal dan praktek tertentu. Yaitu waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan dan kadar tertentu. Serta dalil yang mutlak tidaklah menunjukkan bolehnya keyakinan lebih utamanya hal tertentu tersebut. Atau anak muhtasun atau praktek tertentu tersebut itu memiliki kekhususan bimazidimnal fatli yaitu keutamaan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Wabihak dan nazar maka dengan sudut pandang ini karena al-masir ilah hadat ta'yin maka jadilah ujung akhir dari praktek tertentu ini adalah salah satu bentuk mentakyid membatasi yang mutlak. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya membatasi yang mutlak itu memerlukan tidak boleh tidak memerlukan dalil khusus dan tertentu. khasul kawul kesimpulan pembicaraan bahasanya nas yang mutlak semacam Wahai orang-orang beriman, tidaklah kalian banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Ya, maka nas yang mutlak ini memiliki dalalatun salat. Memiliki tiga kandungan. Yang pertama kandungan mutlak dan umum. Kemudian ya, luzum konsekuensi logisnya. Kemudian takyid dan khusus. Pembatasan dan pengkhususan. Yang pertama, mengandung mutlak dan umum. Semacam kandungan ayat di atas dalalah menunjukkan disyariatkannya untuk banyak-banyak berzikir mengingat Allah, motivasi untuk melakukannya, watarib dan motivasi melakukannya. Dan ini adalah dalalah lafziyah. Adalah kandungan yang kita simpulkan dari teks. Dan ini adalah dalalah sabitah. Dan ini adalah kandungan yang jelas kokohnya. Wahada mabayanatu dan ini telah dijelaskan oleh kaidah yang lewat. Yaitu hukum asal dalam ibadah mutlak adalah kelonggaran. Kemudian adalah dalalah luzum. Nama lainnya iltizam. Ada dalalah iltizam dari ayat ini. Dan dalalah iltizam itu dalalah akliyah. Konsekuensi logis dari eh, dari teks. Wa ya dan dia ada. Dan dia jelas adanya, namun adanya berdasarkan akal. Wadhalika dalam tersebut, mimbab dalam bagian dari bab, mewujudkan sarana yang memungkinkan untuk mewujudkan ketaatan. Semacam ayat di atas dalalah menunjukkan menjatuhkan dikir, yaitu melaksanakan dikir di waktu tertentu, tempat tertentu, dan bilangan tertentu. Fahadat ta'yin maka tertentu praktek tertentu ini tidaklah dimaksudkan lidatihi karena zatnya. Namun ini hasolah terjadi dorotan sebagai sebuah keniscayaan supaya terwujud di dunia nyata. Dan inilah yang dijelaskan oleh kaidah ini. Maka dalalah iltizam menunjukkan ya, dia merupakan dalalah akliyah, dalil akal. Dalil akal menunjukkan bahasanya kita tidak bisa mempraktekkan ayat ini kecuali dengan dalam waktu tertentu di, tempat tertentu. Kemudian dalalah takyid kandungan pembatasan dan pengkhususan. Semacam ayat di atas kemudian menunjukkan mau dijadikan sebagai dalil disyariatkannya adan untuk sholat Id. Maka dalalah ini Ya, kesimpulan semacam ini, pemaknaan semacam ini muntafiatun tidak ada dalam ayat di atas. Ghairu sabitatin tidak ada. Karena dalil umum tidaklah menunjukkan dalil umum yaitu perintah berzikir secara umum dan termasuk berzikir itu adat. Dan tidaklah kemudian bisa dimaknai ya, dalil umum ini tidak bisa dimaknai dalil disyariatkannya adan untuk sholat aid. Faya khairu dakhilatin. Karena ya, dalalah takit semacam ini tidak termasuk dalam kandungan mutlak dan umum. Demikian juga dia tidak termasuk dalam dalalah iltizam yang merupakan dalalah akliyah. Ya, yaitu konsekuensi kalau mau dipraktekkan di dunia nyata. Konsekuensi praktek dunia nyata tidak mengharuskan adanya adzan saat di sholat Hai itu karena ta'yin karena penentuan, karena praktek tertentu dalam hal ini telah menjadi maksud lidatihi karena zatnya. Dan tentang uh, kandungan uh, pemahaman semacam ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh kaidah berikutnya. Ya, maka maka di di kaidah yang ke-20 disampaikan perintah mutlak itu dibawa ke dataran praktek menjadi tertentu. Kenapa? Karena manusia hidup di ruang dan waktu. Di ruang dan waktu tertentu. Maka perintah untuk banyak-banyak berpikir itu ketika mau dipraktekkan oleh manusia, maka karena dia hidup di ruang dan waktu tertentu, maka akan menimbulkan waktu tertentu. Oh dia berpikirnya kapan? Ba'dal maghrib. Oh, di tem- menghasilkan tempat tertentu. Di mana dia berzikir? Oh, di kamarnya. Yeah. Maka eh, tidak boleh tidak pasti demikian. Namun eh, kata kuncinya the praktek tertentu ini baik waktu ataupun zamannya itu diperkenankan dibolehkan manakala sekedar sarana tidak menjadi tujuan. Ya, tidak menjadi tujuan. Nah, kapan dia itu statusnya masih sarana? Selama itu ada alasan-alasan logisnya. Selama itu ada alasan-alasan logisnya. Kenapa kok zikirnya di kamar? Ah, itulah yang lebihnya nyaman saya. Di masjid ramai. Nah, di kamar lebih nyaman. Alasan logis. Maka maka dia tetap masih pada jalannya, yaitu sarana. Kenapa kok habis maghrib? Nah, itulah waktu longgar saya. Waktu longgar saya itu waktu yang saya longgar. Nih, maka saya pilih dalam maghrib. Maka kalau pemilihan tertentunya itu karena pertimbangan-pertimbangan logis, maka dia masih di koridornya, yaitu sebagai sarana. Namun kalau kemudian eh, waktu dan tempat tertentu ini kemudian difanatiki, nah ini tidak boleh. Kalau ini kemudian berubah, kemudian orang itu fanatik dengan waktu dan tempat tersebut. Ini. Dan fanatik di sini bukan fanatik boleh jadi supaya bisa komitmen tiap hari, bukan. mohon Lebih dari sekedar itu. Ini, fanatiknya di sini lebih dari sekedar menyempatkan. Kalau kalau saya tidak menyempatkan duduk habis maghrib, ya saya tidak akan pernah bisa berzikir dan baca Quran. Nah kalau dia fanatik habis maghrib, dia tolak segala acara macam-macam. Kalau habis maghrib, itu dalam rangka menyempatkan diri, maka itu masih logis. Hmm, kenapa semua semua agenda habis maghrib ditolak? Nah, ini kalau saya habis maghrib itu, saya isi kegiatan lain. Saya tidak, seharian saya tidak baca Quran. Seharian saya tidak baca Quran. Ya, maka semua agenda saya tolak kalau habis maghrib. Ya, alasannya adalah alasan supaya bisa menyempatkan diri. Nah kalau lebih dari itu, nah itu yang bermasalah. Kalau lebih dari itu, maka itu takyid yang tidak boleh. Jadi takyid yang tidak boleh, itu manakala praktek tertentu itu ada keyakinan yang aneh-aneh dianggap bahasanya itulah yang lebih afdol, itu yang lebih besar ganjarannya, eh, itulah yang lebih utama. Nah, kalau praktek tertentu itu karena keyakinan-keyakinan semacam ini, itulah yang dimaksud takyid mutlak yang tidak diperbolehkan. Itu ringkasannya ya, dan mudahnya demikian. Ya demikian Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma